Bismillah, alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man ma ba'd Selanjutnya <clears throat> Halaman 51 ya Hah? Naam, ya Kata Syekh Rabi' Hafizahullah selanjutnya na'am ya yajibu yakuna raddul alimi qa'iman 'ala al-adillati min al-kitab was sunnati wa bil uslubil munasib benar wajib <clears throat> bantahan seorang alim wajib <clears throat> untuk ditegakkan di atas dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dan bantahan itu dengan metode yang sesuai, yang cocok. Itu benar. Faqad yataqallabul mauqiful lin uh, <clears throat> uh, al mauqif al lin war rifq mungkin saja menuntut adanya maukif sikap lembut ya lemah lembut wa qad yatatallab <clears throat> qad yatatallabu al-quwata 'ala al-mustakbir wal mu'anid dan boleh jadi menuntut adanya kekuatan ya dalam menghadapi orang yang sombong dan orang yang menentang kebenaran. Nah, jadi ini dua maukif, ya Tergantung keadaan. Boleh jadi Mokif yang ditempu adalah lemah lembut dan boleh jadi yang ditempu adalah tegas, keras. Tergantung siapa yang dihadapi. Nah, jika dia sombong menentang kebenaran, maka ini membutuhkan kekuatan, tegas, keras dalam menghadapinya. Wakilahuma la yunafil hikmah dan keduanya dua mauqif tersebut ya tidak bertentangan dengan yang namanya hikmah. Tidak bertentangan yang namanya hikmah. Fa innal hikmah wad'u syai' fi mawdihi. Karena yang namanya hikmah, bijak. Definisinya adalah wad'u syai' fi mawdihi. Melepat, meletakkan, menetapkan sesuatu di tempatnya meletakkan sesuatu, menempatkan sesuatu di tempatnya. Jika ya pada tempat yang seharusnya dikerasi dengan kuat, dengan tegas, kemudian dilembuti maka bukan hikmah. Ya. Begitu pula sebaliknya. kalau syair, kata penyair, wa wad'un nada في sayfi bil-ula مضر كوضع sayfi fi موضع nada An-nada itu kelembutan. Ya, maksudnya di sini bisa bermakna embun, kelembutan, semakna itulah. Ya. Nah, wad'un nada bisa juga bermakna an-nada itu eh, seperti dikatakan ulama tentang al-ihsan badlun nada. Badlun nada yakni mencurahkan an-nada eh, kebaikan nah kedermawanan nah maknanya seputar itu. Nah ini makna nada di sini. Wad'un nada meletakkan an-nada ya yakni berbuat e, baik, lembut ya. Fi mawdi'is sayfi pada tempat yang seharusnya ya, yang diletakkan di situ adalah pedang. Ya. Bil ula. Jadi yang seharusnya di situ ya, pedang yang digunakan bukan kelembutan, bukan kedermawanan, bukan Eh, kebaikan yang diberikan padanya. Harusnya pedang yang digunakan. Maka itu mudurun. Maka itu memudaratkan. Kawad isayfi fi mawadi'in nada. Sebagaimana sebaliknya. Seperti halnya menggunakan pedang pada tempat keadaan yang seharusnya yang digunakan di situ adalah an-nada. Kedermawanan, kelembutan, kebaikan. Nah, jadi tidak boleh salah penempatan. Dan seharusnya di menggunakan kekuatan dengan tegas dan keras, kemudian justru berlemah lembut, salah. Begitu pula sebaliknya. Dan seharusnya dilemah lembuti kemudian dikerasi dengan kuat, itu juga salah. Wakala syair, kata penyair yang lainnya, idalam yakun illal asinnatu مركبة فما آه، نعم إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها نعم فما حيلة المضطر إلا ركوبها Nah, idza lam yakun illal asinnata markabun fama hilatul muttar illa rukubuha. Jika tidak ada lagi pilihan di dalam yakun, ya, markab markab ini kendaraan tunggangan. Jika tidak ada markab tunggangan yang bisa dipilih kecuali al asinna kecuali uh, unta yang sudah tua yang sudah berumur, ya tunggangan yang eh, kuat, cepat itu kan yang muda ya. Nah, kalau yang ada yang berumur yang sudah tua, tidak ada pilihan kecuali itu, maka tidak ada upaya yang bisa dilakukan oleh orang yang terpaksa harus berangkat, harus safar kecuali menunggangi yang tua ini tadi. Ya terpaksa tidak ada pilihan lain. Nah, iya. Sekarang orang itu sombong, angkuh, menentang al-haq, Dilema lembuti tidak ada gunanya. Ya, terpaksa dikerasi. Nah, ini yang bisa dilakukan dengan kuat membantahnya, mentahdirnya. Hada wala yalzamu ar-rad <clears throat> wala yalzamu ar ma'rifatul ba'ithi 'ala al-bid'ati aw al-ma'siyah. Ini ya. Dan tidak ada keharusan bagi orang yang membantah tidak diharuskan bahwa orang yang membantah harus mengetahui apa penyebab munculnya bid'ah itu atau maksiat itu. Apa motivatornya? Ya, faktor penyebab munculnya bid'ah itu atau maksiat itu. Lianna dzalika mimma la ya'lamu illallah. Karena yang seperti itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jika Anda membantah seseorang yang mendatangkan bid'ah, ya, menyebarkan bid'ah, kalau ke maksiat, kemudian hendak dibantah, diharuskan bahwa yang membantah ini harus meneliti dulu apa penyebabnya, apa motivatornya kok dia mendatangkan bid'ah itu atau maksiat itu. Wah, padahal ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi eh, tidak benar yang dikatakan oleh Ruhaili Ibrahim Ruhaili bahwa harus demikian. Kata Syekh Rabi, itu bukan keharusan. Ya, dibantah saja tanpa harus tahu apa penyebab, apa motivator munculnya penyakit maksiat itu. Itu masalah penyebab motivatornya apa? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah membantahnya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni lam umar an ankuba quluban nas wala asyqa butunahum." Ya. Sesungguhnya aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan untuk membongkar ya hati-hati manusia. Ya, dicungkil, dibongkar, diteliti. Dan tidak pula diperintahkan untuk merobek perut-perut mereka untuk meneliti dalamnya bagaimana sebenarnya. Artinya yang jadi patokan adalah yang jadi dasar adalah yang bohir yang muncul di luar. Bagaimana ucapan dia, bagaimana perbuatan dia, amalannya. Itu yang jadi dasar. Bagaimana hatinya di dalam? Nah, itu yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalahu sallallahu alaihi wasallam fi qissati Dzil Khuwaisirah. Nabi Rasulullah SAW menyabdakan ini pada kisahnya Dzil Khuwaisirah. Hadis muttafaq alaih. Kisah Dzil Khuwaisirah masih ingat ya? Dzul Khuwaisirah yang ketika Nabi Rasulullah SAW membagikan harta ghanimah ya memilih orang-orang tertentu nah <clears throat> dengan tinjauan maslahat takliful kulub untuk mengikat memikat hati-hati beberapa orang yang dianggap lemah ya masih lemah imannya sehingga semakin kokoh. Nah, itu Khaisar ini protes. Protes dia. Dengan mengatakan hadil kismah ma urida biha wajhullah. Pembagian ini yang dilakukan oleh Muhammad adalah pembagian yang tidak bijak. Ini pembagian yang bukan diinginkan dengannya wajah Allah. Ridho Allah. Luar biasa ini. Nah, ini ini ini bibit khawarij. Nabi Rasulullah Rasul ya dan posisinya sebagai waliul amr imam pemimpin umat mengambil kebijakan itu diprotes seperti itu ya oleh Dzul Khuwaisirah nah Sampai-sampai Umar bin Khattab minta izin untuk membunuhnya. Nah. Ya. Tetapi tidak diizinkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengatakan kemudian, saya khruju min di hadar rajul qaumun yakra'un al-Quran la yujawizu taraqiyahum yamrukuna minad din kama yamruku sahminar rumiyah. Nah, akan keluar muncul dari keturunan orang ini, Khuwaisara ini. <clears throat> kaum mereka itu membaca Al-Qur'an tetapi tidak merasuk ke dalam hatinya, tidak melewati kerongkongannya. Ya. Tidak menjadikan e, iman mereka benar. Nah, mereka masuk dalam Islam keluar lagi sebagaimana keluarnya anak panah yang melesat menembus sasarannya karena saking kerasnya keluar lagi. Nah, mereka masuk dan keluar lagi karena ekstrimnya, hulunya. Itu kelompok Khawarij. Tetapi bukan berarti dikafirkan mereka, menurut pendapat yang roji. Mereka keluar dari Islam, yakni pada prinsip yang mereka selisihi itu. Prinsip yang mereka selisihi adalah bibitnya seperti Dul Khaisara ini yang dilakukan di kepada Nabi SAW. Khawarij itu adalah ya jika melihat pada mata kacamata mereka, pandangan mereka, pemerintah, waliul amr melakukan kesalahan, kemudian dikafirkan, ya, melakukan dosa besar, dikafirkan, kemudian dihalalkan oleh mereka untuk berjihad, melakukan khuruj pemberontakan untuk menggulingkan pemerintah itu. Nah, ini kisahnya Nabi Nah, disitulah Nabi SAW mengucapkan ini. Ya, Wa qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu inna unasan sesungguhnya ya orang-orang kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka disikapi berdasarkan wahyu dihukumi berdasarkan wahyu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kata Umar. Wa innal wahya qadin Dan sesungguhnya wahyu sekarang sudah put terputus. Ya. Dengan meninggalnya Nabi SAW, selaku e, sebagai penutup Nabi dan Rasul, wahyu berhenti sudah. Ya. Wa innama na'khuduhumul an hanyalah sesungguhnya kami yakni Umar bin Khattab selaku khalifah penerus ya Nabi ada salatu Salam. hanya sesungguhnya kami menghukumi kalian sekarang ini bima dhahara berdasarkan apa yang tampak kepada kami ya di luar berdasarkan min a'malikum dari amal-amal kalian berdasarkan ucapan kalian perbuatan kalian itu yang zahir itu yang tampak ya berdasarkan itu kami menghukumi kalian. Faman azhar lana khairan aminnahu wa qarrabnahu. Maka barang siapa di antara kalian menampakkan kebaikan kepada kami ya, kami pun menjaminnya dan kami pun mendekatkannya di sisi kami. Diterima dan diberi jaminan rasa aman dan didekatkan. Ya, sebagai saudara, kawan. Walaysa ilaina min sariratihi syai'un. Dan bukan urusan kami sama sekali mengenai apa yang tersembunyi di dalam hatinya, kolbunya. Allah yuhasibuhu fi sariratihi itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang akan menghisap dia di hari akhirat nanti mengenai rahasia yang tersembunyi dalam hatinya. Waman alharolana su'an lam na'manhu wa lam nusaddiqu wa in qala inna sariratahu hasanatun. Dan barang siapa menampakkan kepada kami kejelekan pada ucapannya, perbuatannya, <clears throat> kami tidak menjaminnya, tidak mempercayainya, Ya. Dan kami tidak <clears throat> membenarkannya. Ya. Wa in qala inna sariratahu hasanah. Meskipun dia mengatakan, mengaku, mengklaim bahwa <clears throat> hatinya, yang di dalam hatinya itu baik. Nah, itu bukan urusan kami yang ada dalam hati, tapi yang tampak pada ucapan dan perbuatan. Itu yang menjadi dasar hukum. Nah, eh, ini dikeluarkan oleh al Bukhari dalam sahihnya. Baik. Jadi masalah apa penyebab munculnya bid'ah itu dari seseorang, maksud dari seseorang. Ya, itu masalah urus masalah hati. Masalah kalbu itu yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ini adalah bid'ah maksiat tersebar harus dibantah. Nah, jadi tidak seperti kata Ruhaili bahwa harus tahu apa penyebabnya. Apa yang ada dalam hati orang yang mendatangkan bid'ah atau maksiat itu sehingga dibantah dengan sesuai. Tidak benar itu. Kita dengar Nabi Rasulullah SAW saja ya seperti ini. Umar bin Khattab anhu seperti ini. Yang jadi dasar hukum adalah apa? Apa yang tam tampak. Ya, lahiriahnya bukan bah, batinnya. Wajib taysir ala du'ati ila Allah wa dabin an dini. Wajib memberi kemudahan kata Syekh Rabi kepada para dai ya yang mengajak kepada Allah agama Allah dan yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Yani jangan beri syarat-syarat kaidah-kaidah yang ruwet jelimet sulit, berat, atau bahkan tidak mungkin dilakukan. Sehingga justru menghalangi orang untuk melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar untuk membantah kebatilan. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru. Hadits ini muttafaq alaih. Yassiru berilah kemudahan. Wa tu'assiru jangan beri kesulitan. Wabashiru, beri kabar gembira. Wala dan jangan membuat orang lari dari agama ini. Ya. Beri kemudahan dan jangan menyulitkan. Pikat orang-orang ke agama Allah dengan memberi kabar-kabar gembira, hal yang menggembirakan. Dalam ucapan, perbuatan membuat orang senang dengan agama ini, tertarik. Jangan mendatangkan ucapan, perbuatan, sikap yang membuat orang justru lari, tidak suka dengan agama ini. Fahadat taisir eh. At-taisir yakni pemberian kemudahan ini yang diperintahkan dalam hadis kama yajibu ayyakuna minad du'at sebagaimana ini wajib dilakukan oleh dai ya ini yang yang sering kita dengar ya jika ada yang memberi nasihat yang tertuju kepada para dai atau calon dai yang hendak berdakwah dinasihati dengan hadis ini bahwa dalam berdakwah ya ada uh, bimbingan Nabi yaitu yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunafiru kata Syekh Rabi hadis ini di samping hadis ini tertuju kepada para dai agar adab ya, dai dalam berdakwah seperti yang dibimbingkan pada hadis ini, yajibu ayyakuna lahum kadzalik. Wajib juga ditujukan hadis ini ya bagi mereka bukan hanya atas mereka bahwa mereka dalam berdakwah harus seperti ini, tetapi para dai itu juga wajib harus ya ditujukan bagi mereka hadis ini yakni untuk mereka juga yakni mereka di dalam menjalankan tugas dan kewajiban berdakwah juga harus diberi kemudahan dalam berdakwah. Jangan dipersulit. Nah, fima yakumuna Nabihi min inkaril munkarat. Dalam melaksanakan tugas mengingkari kemungkaran. Jangan sulit persulit mereka bahwa kalian dalam mengingkari kemungkaran hasyaratnya harus begini begini begini begini. Sehingga justru mereka tidak bisa melaksanakan tugas itu karena kesulitan. Jadi jangan persulit mereka di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Beri kemudahan kepada doa tersebut. Ya, fala yurmauna bitasyaddud wal gulu. Maka jangan tuduh dai-dai itu bahwa mereka tasyaddud ketika mengingkari kemungkaran. Jangan tuduh bahwa mereka ekstrim ketika mengingkari kemungkaran. Ya, ketika membantah bid'ah, <clears throat> syubhat. Karena kalau digitukan itu namanya mempersulit mereka. Mempersulit mereka, memojokkan mereka kan? Nah, jadi bukan hanya mereka yang diwajibkan untuk memberi kemudahan kepada mad'u, tetapi ketika dai ini berdakwah dan melaksanakan tugas, mereka mengingkari kemungkaran, mereka membantah bid'ah, syubhat. Jangan kemudian mereka dituduh, oh, kalian tersadut, kalian ekstrim. Itu namanya mempersulit dan memojokkan mereka. Wajib juga untuk mereka diberi kemudahan. Mudahkan urusan mereka. Dukung mereka ketika mengingkari kemungkaran. Jangan justru dipojokkan, disudutkan, kemudian dikatakan, oh kalian tersadut, kalian ekstrim. Itu bertentangan dengan hadis tadi. Jika mereka digitukan. Kama yajri alaihim hadar rami al-an min fi'atin ma'rufah nasobat nafsaha limuqawamati ahli sunnati wa tashwihihim. Sebagaimana yang terjadi ya apa yang uh, menghujam mereka yaitu doa ahli sunnah sekarang ini berupa romi tuduhan yang munculnya dari eh, sekelompok orang yang dikenal yang mereka memasang diri mereka, mengangkat diri mereka untuk melawan ahlus sunnah dan untuk merusak citra ahlus sunnah. Nah, mereka mengaku bahwa mereka ahlus sunnah, mereka lah yang bijak, kemudian ahlus sunnah yang hakik yang sebenarnya ketika mereka Nah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, al wala wal bara, rudud membantah bila syubhat. Nah, kemudian mereka-mereka itu ya merusak citra halus sunnah tersebut yang mengatakan mereka itu adalah tasyadud, mereka itu ekstrim. Nah, nah dengan keluarnya nasihat Ibrahim Ar-Ruhaili dengan koidah-koidahnya syarat-syaratnya seperti ini, Akhirnya terposisikan ya Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Muhammad bin Hadi, Abdullah Bukhari dan yang lainnya yang tampil melaksanakan kewajiban ini terposisikan oh mereka mutasaddid. Nah, mereka ekstrim. Ya, dan mereka sangat menyahut dengan itu. Ya, kalau di negeri ini ya <clears throat> perpanjangan tangannya Firanda dan kawan-kawan. Nah, ya, merupakan pengikutnya Ali Hasan Al-Halabi. Pengikutnya Ar-Ruhaili ini. Nah, seperti itu. ولا يجوز أن توضع في وجوههم العقبات allati tuhinu azaimahum fi nasril haqqi wadzabbi anhu. Tidak boleh meletakkan di wajah-wajah mereka, di hadapan mereka, akobat rintangan-rintangan. Ya. Yang rintangan-rintangan itu dalam bentuk koidah-koidah dengan syarat-syarat ini dan itu yang rumit, sulit, bahkan tidak mungkin ya terrealisasi. Yang hal itu menjadikan yakni melemahkan tekad mereka, semangat mereka di dalam menebar menyebarkan al-haq dan membela al-haq. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mab'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya sesungguhnya kalian diutus di muka bumi untuk berdakwah, mendakwakan al-haq, muyassirin dengan memberi kemudahan dan tidaklah kalian diutus untuk memberi kesulitan. Ya, karena agama Allah Subhanahu wa taala terbangun di atas ini. Ya, di atas kemudahan. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menyukai kemudahan bagi kalian dan tidak menyukai kesulitan bagi kalian. Hadits ini keluar oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ya. Jangan sulitkan dai-dai itu. Jangan pojokkan mereka, jangan tuduh dengan tersedut, ekstrem dan seterusnya. Ya. Dukung, seharusnya didukung. Nah, dan disemangati. Ketika mereka punya keahlian dan kemampuan, kekuatan untuk melakukan itu. Nah, Fakasratul kuyudis saqilah. Fakasratul kuyudis saqilati ala raddina ala ahli al-ahwa wa dhalal min asyaddi anwa'it ta'sir wa ab'adiha anit taysir. Banyaknya koid-koid, syarat-syarat yang berat. Syarat-syarat itu berat-berat. Yang dipersyaratkan oleh Ibrahim Ar-Ruhaili harus terpenuhi. Ya, dipersyaratkan atas orang-orang yang mau membantah ahlul ahwa wadzalal ini tergolong ya termasuk jenis memberi kesulitan yang sangat memberatkan dan sangat jauh paling jauh dari pemberian kemudahan kepada mereka. Nah, kemudian nasihat berikutnya dari Dr. Ibrahim Rohaili pada halaman 31 32 dia mendatangkan eh, kaidah bahwa orang yang membantah itu eh, di antara syaratnya harus memperhatikan maslahat mafsadat. Ya. Untuk mentahkik merealisasikan wujudkan maslahat syariah dengan bantahannya itu. Jika dengan bantahannya itu justru mengakibatkan mafsadat, kerusakan yang eh, itu lebih dominan, ya, dibandingkan mafsadat yang ditimbulkan oleh penyelisihan orang itu, kata dia, maka tidak disyariatkan membantah pada kondisi seperti ini. Nah, ini kok tidak eh, syarat berikutnya dia tampilkan. Datangkan. Ayura'a firrad, ayura'a firrod alal mukhalifi. Eh, nah, ini kurang jelas. Ayura'a. Nah. Ayura'a firrad alal mukhalifi ayu haqqaqal maslahah al maslahatu syar'iyyatu lirad. Diperhatikan dalam membantah terhadap e, bantahan terhadap orang yang menyelisihi al-haq ya diperhatikan agar terrealisasi dihasilkan maslahat syariah pada bantahannya itu. Nah, fa in tarattaba alaihi mafsadatun rajihah ala mafsadatil mukhalafah jika bantahan itu berakibat munculnya mafsadat yang lebih dominan dibandingkan mafsadat penyelisihan. Jadi penyelisihan yang muncul itu kan mafsadat. Ya. Merusak. Tetapi jika bantahan yang muncul ini justru menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mafsadat yang ditimbulkan oleh penyelisihan itu, kata dia, fala maka tidak disyariatkan membantah di sini. Hanya. Nah, ya. Eh, fi hadhil hal pada keadaan ini. Fala yushrarrat fi hadhil hal. Fa innahu la tudra'u mafsadatun bima hiya a'dhamu minha karena sesungguhnya satu mafsadat tidak boleh diatasi dengan mendatangkan mafsadat yang justru lebih besar daripada mafsadat itu. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lagi-lagi menukil dari Ibnu Taimiyah Fala yajuzu daf'ul fasad al-qalil bil fasadil kathir. Tidak boleh mengatasi fasa kerusakan fasad yang kecil dengan kerusakan yang lebih besar. Wala adaf'u akhaffi dararain bitahsili a'lami dararain dan tidak boleh mengatasi ya mudarat yang ringan dengan <clears throat> menghasilkan mudarat yang lebih besar. Fa inna syariat eh, syari'ata ja'at bitahsili al-masalihi wa takmiliha. Karena sesungguhnya syariat itu datang untuk menghasilkan, merealisasikan maslahat maslahat dan menyempurnakan masalah-masalah itu wa ta'tilil mafasidi wa takliliyah dan untuk menepis meniadakan mafsadat kerusakan dan untuk memperkecil mengurangi kerusakan bihasabil imkan tergantung kemungkinannya wa matlubuha tarjihu khairil khairain dan tuntutannya ya adalah tarjih khairil khairain <clears throat> yaitu mentarjih ya yang terbaik dari dua pilihan yang baik. Idza lam yumkin ayyajtami'a jami'an jika keduanya tidak mungkin dihasilkan secara bersamaan, maka yang mana yang didahulukan? Dahulukan yang terbaik. Ya. Itu yang diterjit, yang didahulukan. Dan wadaf ushar asyar asharain, wadaf ushar isharain, idalam yattafiqa jami'an. Dan begitu pula ketika berdasarkan dua kejelekan mesti ada yang terjadi salah satunya maka yang mana yang ditempuh mencegah mengatasi yang terjelek dari kedua kejelekan itu jika tidak memungkinkan kedua-duanya di dihilangkan maka <clears throat> terpaksa didahulukan menghilangkan dulu yang paling yang paling jelek, yang paling besar kejelekan. Begitu kaidah. Nah, dari intaha kalam Ibn Taimiyah dari Al-Masail Al-Maridiniyah. Nah, kata Syekh Rabi aku laku katakan Inna kalam Syekhul Islam hakun. Sesungguhnya ucapannya Syekhul Islam ini benar. Fala yajuzu daf'ul fasadil qalili bil fasadil kathir ila akhiri. Tidak boleh membantah, eh, tidak boleh mengatasi ya kerusakan yang kecil yang kerusakan yang lebih besar ila akhir sampai akhir ucapan Ibnu Taimiyah. Lakinni akan tetapi aku atakidu berkeyakinan annahu la yara bahwa sesungguhnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah tidak memandang anna syarra wal kufra anna syirka wal kufra wal bid'ah al kubra wa harb ahli sunnah wa difa'an ahli al bid'ah al kubra min al fasad al qalil wala inkaraha wa bayana khatariha min al al kathir aku berkeyakinan yakin bahwa Ibnu Taimiyah tidak memandang kesyirikan, kekufuran, yakni syirik, syirik akbar. Kufur akbar. Ya. Wal bid'ah al-kubra, bid'ah terbesar. Bid'ah terbesar sebenarnya telah lewat ya. Bid'ah-bid'ah terbesar yang itu di, justru dibela oleh Jamaluddin al al Qasim, Muhammad Muhammad muridnya Muhammad Abdul Misri. Ya, yang ternyata Abu Hasan Al-Ma'ribi Al-Misri Al-Ma'ribi Ali Hasan Al-Halabi dan ar Arur berjalan di belakang mereka seperti itu juga. Bid'ah-bid'ah kubro, bid'ah-bid'ah yang terbesar yang itu bid'ah itu tingkatannya sudah bid'ah ya bid'ah kekufuran sudah. Yaitu bid'ah jah, jahmiyah, bid'ah su, sufiyah yang ekstremnya itu wahdatul wujud, ya. Nah, bahkan e, bersama mereka ilmiah yakni aliran sekuler Nah, ya kita tahu ini bidah-bidah dikatanya kufur yaitu bidah Rafidhah, Jahmiyah dan uh, Sufiyah yaitu Wahdatul Wujud, Hululiyah. Nah, ini yang dimaksud dengan al-bidah al-kubra. Nah, waharb ahli sunnah. Masih ingat ya? Kalau Jamaluddin Al-Qasimi pada kitab-kitabnya membela tokoh-tokoh Jahmiyah, tokoh-tokoh Sufiyah, ya, Rafidhah. Maka Adan Arur, Abdul Hasan Al-Misr Al-Ma'ribi, Ali Hasan Al-Halabi berjalan seperti jalannya mereka ketika pada puncaknya pada puncak-puncaknya mereka mendukung apa? Seruan penyamaan seluruh agama agama sedunia persaudaraan seluruh umat sedunia, kemerdekaan, memilih agama apa saja karena itu sama-sama baik. Ya, persatuan seluruh umat beragama. Nah, itu intinya pengkafiran dalam semesta seperti e, misinya Masuniyah Freemasonry yang salah satu tokoh besarnya adalah Muhammad Abdul Mis Misri yaitu gurunya Jamaluddin Al Al-Qasimi. Jadi ketika Al Arur, Abu Hasan Al-Misri Al-Ma'ribi, Al Hasan Al-Fadi mendukung seruan itu, Ya, berarti dia sedang berjalan di jalan yang ditempuh oleh Jamaluddin al Qasim dan Muhammad Abdul Mis Misri mengarah kepada pengkafiran alam semesta. Nah, Ali Hasan Al-Halabi ketika memuji tulisan yang isinya seruan itu tadi dan mengatakan bahwa tulisan itu adalah tulisan yang mewakili Islam, menerangkan Islam yang yang adil, ketika dikritik, ditegur, dinasehati, dibantah, dia mengatakan membela dan mengatakan bahwa itu telah di ditandatangani dan disetujui oleh puluhan ulama thiqat, ulama-ulama terpercaya. Ya, dan hukama umana dan penguasa-penguasa yang amanah. Ternyata yang menandatangani dan menyetujui itu ya, yang, yang dibahasakan dipuji oleh ditazkiyah direkomendasi oleh dia bahwa mereka itu ulama thiqat ulama-ulama terpercaya ternyata adalah pentolan-pentolan Rafidah, pentolan-pentolan sufia dan tokoh-tokoh ilmiah sekuler. Nah, ya kan? Baik. Maka apakah pantas Ibnu Ruhaili membela mereka ini? Ya, berjalan bersama mereka sementara mereka keadaan seperti itu. Maka di sini kata eh, Syekh Rabi' Aku berkeyakin bahwa sesungguhnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah tidak akan memandang kesirikan, kekufuran dan bid'ah-bid'ah terbesar itu ya, dan memerangi ahlus sunnah ah, membela ahlul bid'ah al-kubra membela tokoh-tokoh bid'ah-bid'ah yang terbesar itu tidak akan memandang itu al-fasad al-fasad al-qalil bahwa itu kerusakan yang kecil ya syirik kufur bid'ah terbesar itu tidak mungkin dianggap sebagai apa kerusakan yang kecil, membela mereka tokoh-tokohnya, padahal bid'ahnya bid'ah kufur. Dibela itu tidak mungkin Ibnu Taimiyah menganggap itu kerusakan yang kecil. Ya, wala inkaraha dan tidak mungkin Ibnu Taimiyah memandang bahwa mengingkari kesyirikan, kekufuran dan bid'ah-bid'ah yang terbesar itu wa bayan khatariha dan menerangkan bahayanya kesyirikan, kekufuran dan bid'ah-bid'ah terbesar itu minal fasadil kathir tergolong kerusakan yang besar. Ya, tidak mungkin Ibnu Taimiyah memandang demikian. Berarti ya, karena arah-arahnya ketika Adnan Orur, Adnan Arur, Abu Hasan Al-Misri al, al, Ma'ribi, Ali Hasan Al-Habidi bantah, ditahdzir, dihajar maunya arah-arahnya Ibnu Ruhail ini kalian melakukan hal itu justru menimbulkan fitnah yang lebih besar, justru memecah belah ahlus sunnah semakin kacau, maunya begitu. Dibandingkan kerusakan yang didatangkan oleh mereka, begitu. Nah, tidak mungkin, tidak benar. Tingkatannya sudah pada tingkatan bid'ah tersebut, seruan itu tingkatan kufur itu. Nah, apa yang terjadi sekarang ini? Perpecahan, ya, <clears throat> kekacauan Ya justru kekacauan yang membuatnya mereka Abdul Hasan, Ali Hasan. Fitnah itu justru mereka. Nah, adapun Syekh Rabi dan yang lainnya justru mereka berusaha menyelamatkan umat agar tidak ikut dengan perpecahan tersebut, tidak ikut dengan fitnah itu. Nah, karena persatuan itu harus di atas apa? Al al di atas sunnah Justru yang keluar dari ini itu yang pecah, memecahkan diri dan mengeluarkan diri dari sunnah. Nah, menyeret kepada kekufuran, bidah-bidah terbesar tersebut, tingkatannya kufur. Apa yang mereka serukan, mereka dukung itu. Nah, itu adalah kerusakan yang besar. Membantah mereka, menyikat mereka, mentahdir, menghajar mereka, tidak sebanding dengan kerusakan yang besar yang mereka bawakan itu. Jadi tidak benar ini Ibrahim Ar-Ruhaili. Ya. Fala maslahata a'zam min nashr tauhid wa ibharihi. Tidak ada maslahat yang lebih besar kata Syekh Rabi dibandingkan menyebarkan tauhid. Satu-satunya agama yang hak adalah Islam. Seluruh agama selain Islam itu batil, kufur. Ya, satu-satunya agama yang baik adalah Islam, yang paling yang mulia Islam, yang lainnya semuanya hina. Semuanya kotor, najis. <clears throat> ya. Tidak bisa disamakan dibandingkan dengan Islam. Ya. Kaum muslimin dengan kaum kufar bukan saudara. Sampai hari kiamat ada prinsip al-wala wal bara. Muslim wajib membenci mereka, memusuhi mereka siapapun selain Islam, selain muslim. Adapun aplikasinya kalau kafir itu harbi memerangi kaum muslim maka diperangi juga. Adapun kalau kafir itu bukan harbi, imma dia uh, eh, mustakmin, mustakman misalkan, ya dapat jaminan keamanan masuk ke negeri Islam seperti turis-turis itu, maka kaum muslimin tidak boleh menggang mengganggunya. Ya, kita tidak seperti teroris-teroris itu. Ya, muahad kafir yang negara tempat dia tinggal ada perjanjian damai dengan negara Islam, kemudian salah satu warga negara kafir yang ada perjanjian damai dengan negara Islam masuk ke negeri Islam itu maka muahad dia ya terikat perjanjian antara dua negara maka tidak boleh digang, diganggu. Tadhimmi, dia kafir hidup di bawah naungan pemerintahan is Islam. Ada jaminan keamanan. Tapi bukan berarti kita mencintai dia, menyukai dia. Tetap kita membenci dia. Ya. Barok berlepas diri dia karena dia kah? kafir. Nah, abadan. Ini akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat salafus saleh, akidah sunnah jamaah. Tauhid ini harus ya disebar. Wa ilhari dan menampakkannya di permukaan agar berjaya. Tidak ada masalah terbesar dibandingkan itu. Wa min hadmi syirk dan meruntuhkan kesyirikan wal kufur kekufuran. Ya, bahwa seruan yang didukung oleh Adnan Ur-Ur Abu Hasan, Ali Hasan itu adalah kekufuran. Ya. Bid'ah Jahmiyah, Sufia yang ekstrim yaitu Hululiyah, Ittihadiyah, bid'ah Rafidah itu bid'ah kufur. Itu harus dihancurkan. Wa tathhir al-ard min al bid'ah wa al bid'ah. Dan me membersihkan bumi ini dari kesyirikan dan kekufuran dan dari bid'ah bid'ah min al-bid'ah illati wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annaha syarrul umur dan membersihkan muka bumi ini dari bid'ah bid'ah yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bid'ah bid'ah itu adalah sejelek-jelek perkara. Inna khairul hadi eh, khairul kalam kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Sebaik-baik ucapan-ucapan Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru diadakan, dimunculkan, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, bukan ajaran Rasulullah. Ya. <clears throat> Dan itu sesat. Dan seluruh kesesat itu bid'ah. Bid'ah itu tempatnya di neraka. Nah, ini masalah terbesar. Dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Ini cirinya ahlu sunnah wal jamaah. Berdakwah di atas ini. Siapa saja yang menyelisih ini. Ya. Mendatangkan kesyirikan, kekufuran. Bid'ah kufriyah. Nah. Dan bid'ah-bid'ah yang tingkatannya kefasikan maupun yang lebih ringan dari itu. Maka ahlu sunnah akan tampil untuk membantahnya, mentahdirnya. Nah, dalam rangka melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan prinsip al-wala wal bara. Ya. Untuk menjaga umat, berdakwah kepada umat, menjaga mereka agar tidak sesat, tidak rusak, tidak binasa dengan bid'ah-bid'ah itu dengan syirik dan kekufuran itu. Maka bagaimana bisa dikatakan bahwa apa itu kalau ulama Ahlussunnah sekarang membantah mereka itu justru memperkeruh masalah, justru semakin mengacaukan, justru menimbulkan mafsadat yang besar dibanding mukhalafahnya mereka. Nah, ada buhtanun azim. tujuan yang besar. Ini syubhat. Ya, ini yang membuat sebagian orang ya <clears throat> kemudian eh, termakan. Nah, yang tidak mengerti hakikat ini. بارك الله فيكم تفضلوا يا أخوان جزاكم الله خيرا سبحان الله بحمدك لا إله إلا أنت